Tolong diperhatikan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu qawlihi ta'ala walakad sabakat kalimatuna li ibadina al-mursalin Al-Hadis berakam sab'ala wa mi'a wa salasa wa khamsin Hadis yang bernomor 7453. Hattasana Ismail. Hattasani Malikun Ana bizinat. Anila arat. Ana bi Hurairah ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Lama qadallahu al-khalqa kataba indahu fauqa arsihi inna rahmati sabakat ghadabi Kesesuaian antara ayat dengan hadis sangat jelas yakni bahwasanya rahmatnya Allah memenangkan ataupun mengalahkan rahm, mengalahkan kemurkaannya. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin. Ini juga terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. bahwasanya Allah memiliki sifat menulis juga memiliki sifat di sisi kata ba'indahu fauqa arsihi sifat di sisi ini adalah sifat yang al-hakiki sifat yang sebenarnya tidak serupa dengan apa yang terkait dengan sisi-sisi yang dimiliki oleh makhluk. Kita memiliki sifat di sisi kalian di sisi kita, anak di sisi kalian. Indana indakum antum indana wana indakum sipulan indahu dan semisalnya. Ini mananya yang disebut dengan di sisi tapi di sisi di sini adalah tidak menyerupai di sisi yang dimiliki oleh makhluk. Kata ba'indahu pokok arsihi. Kita tidak mengetahui tentang bagaimana kefiah di sisi. Hakikat di sisi ini kita tidak mengetahui tentang hakikatnya, tapi kita mengetahui makna dari kalimat di sisi indah. Dan bahasa Arabnya Allah memiliki sifat indiyah, Ya kan? Kata indahu fawqa arsihi Inna rahmati sabakat godobi. Juga Allah memiliki sifat rahmah. Allah memiliki sifat ghadab. Rahmah yakni <clears throat> rasa kasih sayang, ghadab kemarahan. Ini semuanya adalah tidak ada yang makna majazi, bahkan semuanya adalah makna yang sebenarnya. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jal. <clears throat> Ya, dan tidak membutuhkan untuk ditawil sedikit pun. Seperti kalimat di sini dikatakan kata ba'indahu. Insya Allah kita ikuti penjelasan dari saya Ben Bas dengan penjelasan yang ringkas. Nih. Bagaimana? Qala rahimahullah ta'ala sarah fil lafdil akhir dalam lafaz yang lain. Kata kitaban indahu faqal aras. Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmati sabakat gadabi. Di sini dinasabkan kepada Al-Imam Bukhari wa rawahul Bukhari berakam sab'alaf warba'a wasnan wa asrin. Dalam lapat, dalam yang lain kata kitaban indahu fauqal aras. <clears throat> Inna rahmati sabakat ghadabi. Tetapi ahlu sunnah sebagaimana telah kita lewati bahwasanya makhluk yang paling tinggi adalah arus. Bukan kitab. Bukan kitab. yang telah kita lewati bersama bahwasanya makhluk yang paling tertinggi dari makhluk-makhluknya Allah adalah aras, bukan kitab kata kitaban indahu. Apakah kitab lebih tinggi daripada aras? Orang alam, yang telah kita lewati dari kalangan kalangan alul ilm dari alul sunnah tidak menyinggung masalah ini. Mafhum? Karena kitab ini adalah makhluk. Kata kitaban indahu. Apakah kitab ini lebih tinggi daripada aras? Ini yang tidak dibicarakan oleh alam. Qala rahimahullah ta'ala wa hadha mimma yad'u ila raja wa husnul dhann billahi azza wa jal. Ya, ini hadis yang tadi telah kita baca dan juga ayat termasuk dalil yang menunjukkan yang mengajak dan menyeru kepada ar-raja' Ya ini kita memiliki harapan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya berprasangka buruk tapi berprasangka baik terhadap Allah Azza wa Jalla mana raja. Maka dikatakan wa dan membaguskan anggapan dengan Allah Azza wa Jal enggak boleh beranggapan buruk dengan Allah. Wa anna rahmatahu taglibu ghadabahu. Dan rahmatnya mengalahkan kemurkaannya atau kemarahannya. Ini sebagian telah lewat dalam masalah membicarakan hadis atau bab-bab yang lalu dalam masalah apa? <clears throat> yang kemarin dikatakan hadis makhluk. Masalah apa kemarin? Apa kemarin? Hah? Innahu Hah? Apa? Tanpa apa? Hah? Tanpa dosa, tanpa taklif itu gak sesuai dengan bahwasanya rahmatnya Allah apa rahmatnya Allah taglibu gaudabahu ini juga ada kaitannya dengan pembahasan yang telah lewat ada yang kemarin dikatakan makhluk yang dinukilkan oleh Syekh Bas dari kalamnya Alulim antaranya adalah kalamnya Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Wa hadha mimma yad'u ila ar-raja wa husnul dhann billahi azza wa jalla. Ini yang harus kita miliki. Kenapa? Karena banyak orang yang berbalik sikap. Kita diberi sakit, diberi kesusahan dalam hidupnya, punya anggapan buruk terhadap Allah Azza wa Jal. Dosa apa saya kok disiksa seperti ini? Dosa apa saya kok diberi musibah seperti ini? Ini banyak kita dengarkan. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk dari orang-orang yang memiliki ucapan tersebut. Karena ucapannya nggak baik. Di antaranya minta segera mati untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Kok gak mati wae loro kayak mengkene gak mentolong wasi. Apa itu? Banyak kita dapati kalimat-kalimat seperti itu dari kalangan muslimin, kawan kalangan kaum muslimin. Ini semua dikarenakan apa? Karena talaupnya setan, permainannya setan terhadap Bani Adam Seharusnya seorang hamba bersikap roja, mengharap mengedepankan roja dalam perkara-perkara seperti itu malah dia membalik arah yakni memiliki sifat unut putus asa bahkan sampai bunuh diri termasuk dosa besar yang ditempuh bahkan Rasulullah tidak mau menyalati orang yang bunuh diri maka di sini perhatikan ya ikhwah. Betapa pentingnya terus kita malam ini wala'mi mimma yad'u ila raja wa billahi azza wa Kadang seorang dai menjumpai hidupnya dalam keadaan mungkin kurang begitu diperhatikan oleh madu'unya. Nanti penyanggapan sudah nggak baik. Akhirnya berbalik arah, merubah sikap sampai menerjang dosa-dosa. Ini semuanya enggak enggak dibenarkan. Wa hadza bima yad'u ila raja wa husnul billahi azza wa jal. Al masaib musibah-musibah yang menimpa kita. Ini pada dasarnya adalah penghapus dosa bagi kita jika terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi kadang seorang malah punya anggapan buruk terhadap Allah maka menambah dosa. Sudah tertimpa musibah, Ditimpa lagi dengan dosa yang sangat besar dikarenakan punya anggapan nggak baik terhadap Allah. Ini bagi kita sebagai daras untuk kita hidup bermasyarakat. Kita menjumpai banyak orang seperti itu. Pelajaran yang kadang kita menjumpai sikap-sikap seperti ini di masyarakat dan ini bukan asing Di mana-mana pun kadang menjumpai kita. Dari keluarga kita, bahkan anak kita, orang tua kita, dan yang lainnya. Banyak sekali. Wa anna rahmatau taglibu ghadabahu. Dan bahwasanya rahmatnya Allah taglibu mengalahkan kemurkaannya, kemarahannya. Wa anna afwahu yaglibu intiqamahu. Dan bahwasanya sifat maafnya Allah mengalahkan sikap bapak intikom itu apa sikap apa balasan balasannya kemarahannya intakama yantakimu itu membalas sesuai dengan kejahatan yang dilakukan kejahatannya seorang hamba ini pantas dibalas tapi Allah memiliki sifat al-afu memaafkan. Sehingga nggak harus balasannya terwujud. Balasan kejahatan tadi, balasan kejelekan dari seorang hamba nggak harus terwujud. Karena Allah Maha Pemaaf. Wa anna afwahu. Maaf itu juga kita kenal dengan bahasa Arab afun, afwan, afwan itu loh yang sering kita dengar. Nafum? Sering kita dengar biasanya di antara ikhwan mengatakan afwan ya ikhwan, afwan ya akhi. Sebenarnya apa? Minta maaf. Bahwasanya sifat maafnya Allah, pemaafnya Allah ini adalah lebih me, me, lebih menang, lebih mengalahkan sifat ancamannya. Kalau ancaman nggak harus terjadi. Kalau janji Allah nggak akan menjadi janjinya. Kalau ancaman nggak harus terjadi. Kemarin telah kita lewati wahada min siatil jawas. Boleh saya min apa? Apa kemarin? Wuku. Nabum? Ada min siatil jawas. Maknanya mungkin bukan mustahil, tapi kalau wukunya nggak harus Apakah Allah akan memasukkan orang-orang dalam neraka tanpa taklif tanpa dosa? Katanya bisa jadi. Tapi kalau harus? Enggak wajib. Nah, itu namanya apa? Kenapa? Karena ancaman Allah enggak harus diterapkan, tapi janjinya tidak mungkin diselisihi. Karena Allah enggak menyelisihi jan janji. Wa hadza mimma don billahi warraja'ah dan hadis tadi yang, yang kita baca juga termasuk dari apa yang menuntut aujaba jibu menuntut mengharuskan. Wajaba harus, aujaba mengharuskan. Itu perhatikan. Perhatikan sahabat Zakaria, Rizki dan yang lain ditulis wajaba yajibu wajib. Kalau aujaba mewajibkan, mengharuskan. Apa itu? Kalimat satu, satu, antum tulis nanti selama dua tahun dapat banyak insya Allah membaca lancar. Jangan khawatir. Selama kita memiliki keseriusan, dua tahun membaca lancar. Ya kan? Jika terpenuhi tentang kriteria apa sifat-sifat seorang tolebul ilm. Dari nol, dua tahun bisa baca. Kalau enggak, antum tunggu saja di sini dua tahun. Kalau enggak nanti bisa lagi saya ya kan? Tapi dengan syarat punya sifat-sifat yang serius. Retunnya <clears throat> tahun ketiga tinggal nambah menambah dan insya Allah semakin lancar dan bisa membawa kitab untuk menyampaikan kepada kaum muslimin. <clears throat> Taib. Wa hadha mimma yujibu sanadhan billahi wa raja'a wa adamal qunut. Hadis juga termasuk dari apa yang mewajibkan, mengharuskan kita beranggapan baik dengan Allah. Husnadzon. Dan anggap kita harus memiliki roja. Roja lawannya al kunut, Roja awal adamul kunut sama saja. Harapan dan tidak putus asa sama. Jadi kita jangan berputus asa. Tapi kita berharap. Apa ya, Pak? <clears throat> Jadi roja wa adamul kunut itu sama. Kalau pekok roja dan kunut berlawanan. Karena tayaknatu ini adalah putus asa. Tapi kalau adamul kunut berarti tidak. Ada mananya tidak. Adimaya adamu. Tidak. Tidak ada. Ma'dum tidak ada. Ya kan? Makanya orang yang tidak orang yang orang orang miskin itu dalam bahasa Arabnya dikatakan apa? rojul mu'tim. Enggak punya. Nah itu. Itu perlu juga dilewati melalui kamus dan yang lainnya. Karena kita di sini tidak berbahasa Arab, nggak kumpul dengan orang Arab, ya ada banyak kekurangan. Seandainya kumpul dengan orang Arab, cepat untuk menerkam men apa menerka dan menerima tentang rapat-rapat Arab. Tapi nggak apa-apa. <clears throat> Bisa insya Allah dibantu dengan kawamis, kamus-kamus yang kita miliki. Tapi perhatikan, wa hadza mimma yujibu hinaddan wa billahi war raja wa adamal qunut. Termasuk perkara yang menuntut dan mengharuskan kita beranggapan baik dengan Allah. Dan berharap dan jangan putus asa. Abul hadis ana indah husni doni abdi. Tengok di sini ana indah husni doni abdi. Husn husnudon anggapan baik hambaku ini adalah makhluk. Tapi saya di sisinya. Nah, berarti kan di sini, maka di sisi itu enggak mengharuskan dempet, Perhatikan. Di sisi nggak mengharuskan apa? Jejer, dempet, berdekatan nggak harus seperti ini. Anak di sisi kalian seperti ini. Maafum. Tapi saya kata Allah di sisi anggapan baiknya hambaku denganku. Saya di sisi anggapan baiknya hambaku denganku kata Allah. Apa kemudian harus di sisi seperti saya di sisi meja kayak gini? Nggak harus. Ini juga perlu dipahami. Kita yakin bahwasanya kabarnya kabar yang benar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah berada di sisi prasangka baiknya hambanya dengan Dia Allah. Kita punya anggapan baik dengan Allah, maka Allah berada di sisi anggapan kita. Nah, apakah kemudian harus nempel dengannya? Enggak harus. Mahfum itu? Kenapa? Karena Allah terpisah dari makhluknya. Ini pemahamannya benar Teman-teman pemahamannya orang sufi. Allah menyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Itu pemahamannya apa? Orang sufi. Dan pemahaman tadi, pemahaman jahat tadi di negeri kita ini ya dari Sabang sampai Merauke dari cengkal ke cengkal tanah kita mendapati manusia seperti itu kecuali sebagai tempat yang diselamatkan oleh Allah SWT dihuni oleh ahlu sunnah kalau enggak ya itu kebanyakannya maka bersyukurlah jangan mau dipermainkan setan ya kan Kadang orang itu terlihat namanya santun, omongannya lembut, tapi ternyata apa? Sesat, bahkan mungkin kafir. Ya kan? Batal Islamnya. Dan ini banyak yang mengecam manusia. Adapun pemahaman yang dohir yang rahasia di sini anak indah husni Doni abdi bi wa ana ma'ahu. Tengok lagi di sini dan saya bersamanya. Bersama saya pada sini damirhu hamba. Saya bersama hamba. Bersama hamba tersebut. Nah, kalimat bersama juga mengharuskan menyatunya yang bersama dan yang dibersamai. Ya kan? Seperti ini ini apa namanya? Air bersama jahe dan gula menyatu. Ya kan? Saribtul suker bijai ma'al jahe. Atau minum gula sama sama jahil. Bersatu, tapi Allah bersama hamba yang tadi punya anggapan baik dengan dia Allah. Apakah bersama harus menyatu antara yang bersama dan yang bersama itu? Tidak. Ini namanya bersama yang memberikan faedah ta'yid, wa nasr, wa rahmah dan yang semisalnya. Menolong, Bersama yang memberikan makna apa? Pertolongan, pembelaan, dan disayangi dan yang semisalnya idza zakaroni wa da'ani idza zakaroni dan ini maknanya menunjukkan arti waktu zaman apabila dia hambaku mengingatku menyebutku dan menyeru aku apa Bersama dengan sifat apa namanya? Fi'liyah atau datia, Ah, baris. Bersama di sifat apa sifat? Fi'liyah. Perhatikan, ini juga sifat fi'liya. Iza Zakarani wada'an bukan sifat datia. Demikian juga anak indah husnudoni abdi juga sifat fi'liya. Bukan sifat datia. Perhatikan itu. Kenapa? Karena terkait dengan masalah apa? Terkait dengan waktu dan tempat. Itu namanya sifat apa sifat? Fi'liyanya Allah Ta'ala, bukan sifat datianya. Sifat fi'liyah itu sifat yang terkaitan dengan dengan masyiah. Kalau sifat datiyah, yakni sifat yang senantiasa tak pernah terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal nah, itu perhatikan, ini istilah-istilah yang harus dikenal oleh seorang talib. Seorang talibul ilm. Ini adalah harus mengetahui tentang istilah-istilah seperti ini. Musuh kita banyak. Musuhnya ahlu itu dari kanan, kiri, depan, belakang. Banyak di mana-mana. Dari kalangan alul beda, muawilah musyrikin dan yang lainnya maka kita harus memiliki sila senjata. Kalau enggak, kita akan di belak belokkan oleh mereka. Kita nggak bisa berjawab apa-apa, bengong aja. Makanya mereka bingung menghadapi ahlu sunnah. Karena dididik dengan didikan yang benar. Dari didikannya para salafus soleh. Sampai hari kita ini, yang diwarisi oleh Alul ilm, di antaranya adalah pemilik kitab kita ini adalah Al-Imam Ibn Bas rahimahullah taala. Sekarang banyak ngoceh dari kalangan alul bidah seperti Abdul Samad ya kan? Hizbi, Muawil, muatil, ya kan? Memperjuangkan pemahamannya Jahmiyah dan yang lainnya. Di negeri kita ini siapa yang membantah orang-orang seperti itu kalau bukan ahlus sunnah nggak ada. <clears throat> Siapa yang bisa membantu kaum muslimin biar nggak terjerat dengan kejahatan dia, kelakuan dia nggak ada kecuali ahlus sunnah wal jamaah dengan pemahaman yang benar. Abil hadis al-akhir dalam hadis yang lain yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna la yamutanna ya dan nun tak nun taukid sakila janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia wa wa halia ya. kecuali dia dalam keadaan beranggapan baik dengan Allah azza wajalla tapi kita jumpai banyak manusia baru tertimpa kemiskinan sedikit, dagangannya rugi dan semisalnya udah, wes. Dosa apa bapakku, dosa apa anakku, dosa apa aku. Daganganku kok entek wae bangkrut-bangkrut wae akhirnya lu nang dukun. Ya kan? <clears throat> Bahkan lebih buruk daripada itu. Punya modal dipertahankan. Ya dijadikan modal untuk berusaha apa? kertasnya, suratnya dilesengkan. Ya kan? Katanya nggak punya modal. Tapi apa? Sertifikatnya yang di lesengkan biar jadi uang untuk mengembangkan hartanya. Ini juga punya anggapan nggak baik dengan Allah Azza wa Jalla. Dikiranya bahwasanya kalau hartanya nanti dikembangkan akan hancur, hancur-hancur Pertanyaan orang lain. Ini banyak kita jumpai kaum muslimin terperangkap oleh setan. Ya, Maka kitab yang terbaik untuk dibaca dan dilihat bagi siapa yang punya kemampuan dan kesempatan Ibu satu lefan ibu satu lefan An Masayidus Syaitan karyanya Ibn Abdul Qayyim ada dua jilid tapi yang paling bagus Nanti dibaca. Jadi la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhon yusinu billahi dhanna. Janganlah sekali kali jangan sampai seorang di antara kalian ini mati ternyata apa punya anggapan buruk. Tapi harus punya anggapan baik dengan Allah. Wa huwa wa hali ya sedangkan dia berkeadaan beranggapan baik dengan Allah Azza wa Jadi musibah apapun yang menimpa kita, kondisi kita harus benar-benar punya anggapan baik. Mudah-mudahan tadi termasuk janjinya Allah Ta'ala inna rahmati sabakot godobi itu mengena kita antara kita yang punya anggapan baik dengan Allah Azza wa Taib al-hadis lanjutannya dengan nomor 7454 Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Adam. Hadatsana Syu'bah. Hadatsana al Ahmas, Sami'tu Zaid bin Wahab bin sami'tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud anhu bahwasanya beliau menuturkan bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sadiqul masduq. Bahwa juga wa haliyah. Dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah sadiq jujur al-masduq dan yang dipercaya. anna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman wa arba'ina lailatan bahwasanya sifat diciptakan diciptakannya seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dan 40 malam Summa yakunu alaqatan misalnya kemudian menjadi alaqah segumpal sekumpal darah tadi yang dikumpulkan tadi semaya yakunu mudghah jadi daging darah menjadi daging semaya yub'atsu ilahil malaku kemudian setelah itu diutus kepadanya malaikat kita bilang malaikat kenapa karena bahasa kita malaikat walaupun malaikat ini kata jahat kata sama bukan kita kemudian diutus malak malak orang Indonesia nggak tahu maknanya tapi apa malaik malaikat ya Malaika. Bilangnya apa? Malaikat. Itu malaikat adalah jamaah dari kata malak. Fayu'dhanu bi arba'ati kalimat dan maka di dan Diberi izin untuk menulis dengan empat kalimat malaikat tadi. Fayuk fayak tubuh maka ia menulis rezekinya, ajalnya, dan amalannya. Wasakiyun am sa'idun dan Orang tadi yang telah ditulis tadi, apakah dia nanti termasuk orang yang sengsara ataupun orang yang beruntung? Said. Ya kan? Semayan fuhu fihi ruh kemudian dia meniupkan pada hamba tadi ruh. Fa inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dira'un maka sesungguhnya seseorang antara kalian sungguh dia akan beramal. Ini lamul tidak layak malu. Dengan namanya alul jannah. Sehingga antara surga dengan dia tidaklah kecuali ada itu lewat batasnya satu hasta. Dirok itu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab maka didahului kitab oleh orang tadi. Nah, orang tadi didahului oleh kitab tulisan tadi. Fayamalu bi amali alin nar fayadkhulun nar. Maka dia beramal dengan amalannya alun nar maka dia masuk neraka. Naudzubillah. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali alin nar. Dan sungguh seorang dari kalian beramal dengan amalannya alun nar hatta ma yakunu baina wa bainahu illa diraun sehingga tidaklah ada antara neraka dengan dia kecuali satu jarak dengan apa jaraknya satu hasta. Banyak sebiku alaihul kitab maka didahului kitab yang tadi terus oleh malaikat tadi. sekion am sa'idun. Fayak malu amala ahlul jannah fayadkhuluha. Maka ia beramal dengan amalannya alul jannah maka dia masuk sur surga. Mahfum? Ini juga enggak harus kemudian kita berprasangka buruk ya kan kita sudah nggak baik ya segini aja lah nggak baik selama lamanya sudah memang takdirkan nggak baik nah ini juga banyak orang seperti itu memang Allah sudah menakdirkan kita seperti ini saya seperti seperti ini ya segini kiwai saya mati nih nah, no. karena nunggu mati wae urip nunggu mati wae nunggu giliran nunggu gili giliran ini banyak orang yang seperti itu padahal nggak tahu dia bahkan pura-pura nggak tahu dia disuruh berusaha Buktinya dia ketika lapar, ketika haus, cari sesuatu untuk mengganjal perutnya, untuk menghilangkan dahaganya. Tapi ketika masalah kebaikan, untuk mengentas dirinya dari neraka, dia pasrah. ya gini saja. Dan ini juga punya anggapan yang nggak baik dengan Allah SWT. Termasuk dari tipu dayanya syaitan, talaupnya syaitan. Maka oleh itu perhatikan ya ikhwah, untuk banyak kita mendapatkan faedah terkait dengan tipu daya setan. Mudah-mudahan kita selamat bahasa kitab tadi. Itu satu lehpan. Itu ada dua jilid. Dan rata-rata ahlu sunnah yang memiliki referensi kitab, kitab tadi dimiliki. Ini kebanyakan. Dibeli. Dikumpulkan. <clears throat> Ini juga yang telah tadi telah kita singgung. Banyak sekali manusia punya anggapan jelek terhadap Allah Azza sehingga dia pasrah begitu saja apa yang ada pada dirinya sudah jelek, sudah nggak sholat, sudah nggak apa dia katanya awis ah, memang Allah menakdirkan seperti ini wis sudah. sebenarnya apa? Akhirnya kejahatan dia disandang kepada takdir atau takdir untuk membela kejahatannya. Keburukannya dibela dengan takdir. Ini namanya penyalahgunaan. Apa yang harus dipahami tentang masalah takdir? Padahal dia tahu. Ini kebanyakan manusia yang kita jumpai pun seperti itu. Jadi dianggapnya bahwasanya perkara-perkara yang selama ini di atas keburukan yang dia lewati itu sudah cukup sebagai utur di Allah. Tidak. Kenapa? Karena manusia disuruh berusaha ya kan? Dikasih jalan, kasih petunjuk, diutus padanya seorang rasul, turunkan Alkitab. Kemudian juga diwujudkan oleh Allah Alul ilm. Diwujudkan semua cara-cara yang bisa untuk mengentas dirinya dari kejahatan, dari keburukan, dari keterpurukan. Pemna ya, Maka waspadalah dengan talaupnya permainannya setan dengan hati kita. Taib asyarah. Penjelasan dari Syekh bin Baz taala berupa pertanyaan di sini soalun minas Soalun minas Pertanyaan dari Syekh. Ini juga kemarin ada faedah dari Akhuna Muksin halaman berapa kemarin yang salah kita salah baca? Biar enggak apa terlewatkan berapa halaman berapa sih itu? satu Hah? Delapan tujuh. Ayo wah Tengok itu Satu delapan tujuh baris keempat Baris keempat Satu, dua, tiga, empat Soal Ta'arradalah syarih Ini pertanyaan dari Syekh bin Bas. Ta'arrad al bertanya dari Syekh bin Bas. Apakah yang mensara kita patul yang kita bukannya maksudnya ini adalah sari adalah Ibnu Hajar. Apakah Ibnu Hajar menyinggung masalah ini? Jawabannya seorang murid menjawab menal Kori, Kori ini adalah seorang yang namanya itu al-qari, Ali al-qari min al-qari ini dari seorang alim yang namanya nisbahnya al-qari, Ali al-qari. Kemarin saya baca yang membaca, keliru. Kita baca maknanya Simfa'il maknanya qara yaqra'u bahwa qari tidak, tapi Ali Al-Qari Rahimullah taala. fitalikin alikin 'alal matan wa syarih, adalah saya bin Bas. Takallama alaihi at-ta'liq yaqulu Qala Muhibbuddin Al-Khatib. Jadi Al-Qari itu adalah Ali Al-Qari rahimahullah taala bukan qari mananya pembaca. Nah ini sudah lama ini sudah ada, hampir satu bulan yang lalu. Cuma baru ingat, maka kita ber, apa kita sampaikan faedah dari Akhuna Muhsin bahwa Al-Qari ini ya kan Bukan maksudnya adalah isim fa'il dari kata koro ayah koro utabi ali al kori Nah, itu. Di sini juga pertanyaan dari Syekh halaman 99 ini kita perhatikan. Soalan mana Syekh ini dari Syekh bin Bas tanya kepada sebagian muridnya ketika hadis, eh, kita hadir dalam majelis itu. Finus ko al-ukhra kalimatin biar Berarti kalimatin betak tak yang mana? Tak yang mana Pak Muksin? Ayo. Eh? Apa? Hah? Arba'ah harusnya itu bi arba'i kalimatin tapi sini bi arbaati pakai tak. Perhatikan. Al-jawab qala fi umdatil qari. Nah inilah. Umdatil qari. <clears throat> fi arba'in, bukan fi arba'atin. Jadi banyak pertanyaan yang Eda sekecil apapun. Kalau faedah itu ada yang kecil, bahkan semuanya betul adalah besar. Kita tetap bersyukur kepada semua yang hadir di masjid kita ini untuk memberikan apa? Sumbangsi dalam membenarkan sebagian bacaan atau sebagian kalimat yang mungkin kadang kita mengertikan salah atau kurang pas. <clears throat> Ada sisi merasa direndahkan atau merasa tinggi nggak ada. Kita semuanya adalah bertahun dalam mencari ilmu. <clears throat> Taib. Qala fi umdatil Qari ini bi arba'in bi arba'i kalimatin. Nah itu, bukan bi arba'ati kalimatin. Soal mana dari Syekh juga dari Syekh bin Bas, nabbaha alai sarih wala nabbaha. Apa maknanya ini? Gimana mengartikannya dalam bahasa Indonesia? Nabbaha alai sarih wala nabbaha. Hah? Gimana artinya, Pak Musin? Dari ini nabah al-sari wala nabah. Apakah sari memberikan tambi atas kalimat tadi ataukah tidak memberikan tambi? Al-aini nabah. Al-aini nabah La riwayatun. hari riwayah. Yani bisa jadi ada di sana ada riwayat. Dengan kalimat biar bahati kalimatin gitu. Kenapa? Nah itu. Ini juga termasuk nggak gampang menyalakan. Nah, perhatikan, nih perhatikan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya memberikan sebagian udur, walaupun bukan sepenuhnya udur. La riwayat. La Allah riwayat dan bisa jadi ada riwayat bi arbaati kalimatin walaupun dalam bahasa Arab kurang fusha. Kurang fus fusha. Bagaimana ya, Pak? Ini menunjukkan bahwasanya alulim itu dalam perkara-perkara seperti ini memberikan uzur ataupun minimal sebagian uzur. Ini juga adab yang harus diperhatikan bagi kita semuanya. Kalau bin Bas al-Ma'ruf riwayah arba'i kalimatin bita'nis. Nah. Karena ada dengan makdud itu harus ber, berbeda. Paham? ada dengan madut adalah berbe berbeda. Bukan arba'ah, tapi arba. Bukan arba'atun tapi arba. Arbaun. Yang ma'ruf dalam riwayat adalah bi arba'i kalimatin. Bita'nis. Nah. Adatnya dengan madutnya, bilangnya dengan yang dihitung berbeda dalam membaca. Maka biar baik kalimatin bukan biar arba'ati kalimatin. Demikian saya bin Bas menjawab. Soal dari Syekh. Soal Syekh dari Syekh siapa? Syekh bin Bas. Dobtuha ataupun dobatoha. Fayak tubu au fayuk tabu. Ma dobtuha ahaduma al aini awil hafid atau madhabatuha madhabatuha ahaduma. Al-ain wal hafid. Fayaktubu atau tabu Apakah satu di dua orang ini memberikan kepastian bacaan dobato itu memberikan kepastian bacaan. Apakah ala ini atau al-hafid? ala ini dari Hanafi. In al-ataf ala saki am sa'id fayak tadi ar fayuk tabu Yasihu hada wa hada. Nah, yuktabu ma lil maklum. Ada yaktub apa ya apa yuktab. Yasihu hada wa hada. Yuktab ya yaktubu ma benilil maklum mislu qudiyal amru wa qadallahu al amra wa yajuz hada. Boleh. Ya kan? Ringkasnya bisa dibaca yuktab, bisa dibaca apa? Yaktub. Pertanyaannya wasakiyun am au sa'idun huna afallahu angka? Ini pertanyaan dari dari dari muridnya. Wasakiyun au sa'idun huna afallahu angka? Jawabannya wasakiyun khabaru mubtada mahdhufun wa wasakiyun. Wasakiyun au sa'idun ini gimana taujihnya ya saya itu maunya. Bagaimana taujihnya kalimat wasakiyun au sa'idun? Afallahu angka ini doa Doa dari seorang yang bertanya, seorang murid kepada gurunya, semoga Allah memaafkan kau ya Syekh. Nah, ini doa, doa kebaikan. Maka beliau menjawab, wasakiyun ini khabar Mubtada'nya mahdhub, yakni wa huwa sakiyun. Nah. Au wa huwa sa'idun. Begitu. apa ini? Nah itu. Al wal ma'na anna an-nasa muyassaruna lima khuliqulahu muyassaruna lima khuliqulahu perhatikan itu tulis Pak anu rezeki Zakaria yang lain maknanya bahwasanya manusia itu muyassarun apa namanya yassarun dipermudah si maf'ul yassara yuyassiru ha taisiron bahwa Muyassirin wa dzaka muyassar. Nah. Antum belajar muyassar toh? Dalam muyassar dalam apa? kok, Hah? Ah, muyassar itu. Jadi ini bacanya Muyassar Manusia ini dipermudah. Lima. Pada apa yang mereka itu diciptakan baginya. Jadi kalau memang kita disuruh bagi kebaikan, kita diberi kemudahan untuk, untuk menjangkau kebaikan. Kalau orang itu cuma untuk kejelekan, maka akan gampang untuk menjangkau keburukan. Nah, siapa tahu? Kita tahu nggak bahwa kita akan ditolong neraka? Nggak tahu. Nah, kan? maka kita nggak boleh kemudian pasrah gini saja. Wes, siki berarti usan wes. Hasan, Surej, apa itu? Perhatikan. Eh, hey. Faman kana min ahlin nar yasbiqu alai amwal amalu ahlin nar. Walau kana fi akhir hayatihi. Maka barang siapa yang dia termasuk penduduk neraka, dia akan didahului olehnya atasnya amalannya alunar nar sebelum mati. Yasbiqu alai amalu ahlin nar ini sebelum mati dia didahului amalan alunar maka dia akan mengamalkan amalannya alunar walaupun di akhir hidupnya tapi siapa yang tahu bahwasanya kita kemudian saya termasuk penduduk neraka? Wes gini saja, nggak tahu kita. Itu rahasianya Allah. Maka kita berusaha dalam kebaikan. Ya. Waman kana min ahlil jannah kadzalika dan barang siapa yang termasuk dari ahlul jannah juga demikian. Amalannya mendahului kematiannya dia akan beramal dengan amalannya ahlul jannah maka dia masuk jannah. Kama sabata fi sahihain, sebagaimana yang telah tertama dalam Sahihain Sahih Bukhari Muslim min hadis Ali radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'di kharjatihi min al-mahal janaiz. Kharjat ini apa? Dalam sebagian ketika keluar bi di kharjatihi dalam sebagian waktu beliau keluar bersama jenazah, jadi mengantarkan jenazah. Indal kabar di sisi kuburan. Wahum jalisun mereka dalam keadaan duduk. Allah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahadin illa waqat kutiba maka'aduhu minal jannah wa maka'adu minal nar. Tidaklah seorang dari kalian dan seorang pun dari kalian melainkan telah ditulis tempat duduknya dari surga dan tempat duduknya dari neraka. Mereka berkata, Kalu, Fafima." Al-amalu ya Rasulullah. Fabima kenapa di sini Fabima tanpa alif? Tanpa hamzah? Kenapa? Siapa bisa jawab? Haidar. Alif lam liru. Ayo, antum. Rizki. Fabima. Mau apa? Ah, ayo, Zakaria. Air Tuhan. Hah? apa? Masan huruf jar. Nah, masan Karena mas islamiyah itu kalau kemasukan huruf jar maka alifnya enggak ada. Ini yang roje. Sekali-sekali boleh ada. Fafima. Nah, gitu. Amma Amma tasa alun. Mana ada alifnya? Enggak ada toh? Amma tasa alun. Anin nabail alif. Mahfum? Terman? Nah, tanpa alif. Kenapa? Karena ada huruf jer An ma. Amma an ma. Apa? Nah. Fa fima al amalu. Fa'nya harfu jer. Maka mimnya ini tanpa dikasih sunduk. Eskadu ke atas. Apa? Ini yang sering. Sekali-sekali boleh dikasih Fima Pak Muhammad, Mat Guyang Perhatikan Fafima amalu ya Rasulullah Kalau memang tempat kita sudah ada Ditulis semuanya neraka dan surga Untuk apa kita beramal ya Rasulullah Nah, Rasul mengatakan eh malu beramalah kalian beramal ini bukan berarti kita ini infak banyak orang itu nggak paham ayo kita beramal maksudnya apa bersedekah Bukan itu. Berbuatlah kalian dengan perbuatan yang baik. Nah, itu maunya. Kalau orang kita mengatakan yang penting orang itu ber, banyak beramal, maksudnya banyak bersedekah. Nah, keliru. Eh malu, maka beramallah lakukanlah kebaikan-kebaikan fakullun muyassarun lima khuliqalahu fakullun muyassarun fakullu ahadin muyassarun lima khuliqalahu. Nah itu. Bacanya fakulun muyassarun bukan fakulun muyassarin. Nah itu keliru. Dulu pernah kita dengar khutbah keras dengan semangat fakulun muyassarin lima khuliqalahu. Nah, ini <laughs> kadang semangatnya sampai apa mengalahkan ilmunya. Nah itu berarti kan fakullun muyasar bukan fakullu muyasarun lima kolau. Ini enggak benar. Pesan seperti itu. Fakullun Moyasarun Maka masing-masing orang itu dipermudah bagi apa yang dia itu diciptakan untuknya. Jadi kalau orang itu memang dipermudah untuk kebaikan, ya nanti dikasih jalan kebaikan gampang. Kalau nanti permudah untuk neraka, ya Jalan ke nerakanya gampang. Tapi ya kan tadi kita nggak tahu akhir kehidupan kita, maka kita minta kepada Allah husnul khotimah. Senantiasa kita minta dengan Allah kepada Allah husnul khotimah. Apa? Betul. Hah? Amal saada bayasaruna li amali al-saada. Adapun ahlus saada, orang yang memang dikatakan ahlus saada, terkhusus dalam keberuntungan. Ahlus say akhasun nasibihi. Ahlus say ahlinya sesuatu orang yang terkhusus dengan sesuatu. Maka dipermudah. Kalau memang ahli keberuntungan maka dia dipermudah, mereka dipermudah untuk beramal dengan amalannya orang yang beruntung. Wa amma ahlus adapun orang yang memang termasuk ahli sengsara maka bayas saruna maka dipermudah untuk amalannya orang-orang yang ahli sengsara sematalah kaulah utal kemudian Rasulullah membaca firman Allah ta'ala fa'amma man a'ta wa taqa wa sattaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra maka adapun orang yang memberikan dan bertakwa maka dan membenarkan masa takwa berhusna maka di, kami mudah berikan kemudahan bagi ke, ke, apa? kemudahan. Adapun orang yang bakhil dan stagna dan mendustakan dengan husna surga maka kami berikan kemudahan untuk us usra. Nah, untuk mengetahui tentang di sini fanuyasiruhu yusra wa usra. Ah, di sana ada kitab Ibnu Khalawai. Salah antum bisa baca di sana. Penjelasan tentang nahwunya. Tapi baiklah perhatikan. Masih sedikit. Lanjutkan enggak? Sudah malam ya? Setengah delapan. Taib. Insyaallah kita sambung pada waktu yang datang, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan sampai akhir hayat dalam kebaikan ini. Maka kalau itu kebaikannya terus disyukuri. Jangan kita di mampu di apa? Mau digoda oleh setan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan sampai akhir hayat kita. Istiqomah dalam kebaikan. Talabul ilm sampai lahat. Apa? Minal mahat ilal lahat insyaallah alhamdulillah alamin dulu.